Agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Az-Zuhri wa huwa al-imam haqqan Imamul A'immah fi zamanih menyatakan 'alallahil bayan wa 'alal rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Tiga kalimat yang sangat bagus dari beliau. Yaitu kalimat pertama, Alallahil baya. Dari Allah ilmunya, penjelasannya. Wa rasul al-balagh. Sedangkan Rasul menyampaikannya. Wa alaina at-taslim. Sedangkan kita menerima maka atiqul ladhi haqqin haqqahu maka hendaklah berikan masing-masing pada haknya urusan agama urusan Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam agama Allah bukan agama buatan manusia agama Allah Subhanahu wa taala maka 'alallahi ilmuha maka atas Allah ilmunya dari Allah ilmunya penjelasannya wa 'alar rasul al-balagh. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah. Wa 'alaina at-taslim. Sedangkan atas kita menerima. Kita tidak berhak untuk mengganti, nggak berhak untuk merubah, nggak berhak untuk protes. Kita hanya menerima. Alaina at-taslim. Ini tonggak-tonggak agama. Apa yang bukan dari Allah bukan agama. Apa yang bukan dari Rasul bukan agama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya ilmu maqal Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa dzalik fawasawisus syayatin. Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya ilmu agama adalah apa yang dikatakan oleh Allah sebagai sumber utama satu-satunya la ilaha illallah dan apa yang dikatakan oleh Rasul karena dia penyampai dari Allah utusan Allah yang menyampaikan dari Allah itu ilmu apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul wa ma siwa dzalik adapun yang selain itu wasawisu syaitin. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Kayaknya ini bagus, sepertinya itu bagus. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya agama ini bersumber dari Quran, karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika berdakwah Beliau menyatakan kepada orang-orang yang menghalangi dakwah ini dengan kalimat atamna'uni an uballigha kalam rabbi apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalam rabbi apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalam rabbi ucapan rabbku berarti Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala Demikian pula dalam Al-Quran itu sendiri. Allah katakan, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan kafir musyrikin minta perlindungan ke negeri kalian, negeri muslimin, maka berikan perlindungan pada mereka. Hatta yasma'a kalam Allah. Agar mereka bisa mendengar ucapan Allah agar mereka orang kafir tadi yang dilindungi bisa mendengar ucapan Allah dari bacaan kaum muslimin, dari bacaan imam-imam di masjid, dari bacaan para khatib-khatib di mimbar-mimbar, hatta yasma'a kalam Allah juga menyebut Al-Qur'an dengan kalam Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga Allah sebut sebagai hudan wa rahmatan lil mu'minin Al-Quran ini hudan, petunjuk, bimbingan. Dan Al-Quran ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang. Kalau saja manusia dibiarkan tanpa bimbingan Al-Quran, niscaya manusia dalam kesesatan yang nyata. Niscaya manusia di dalam penyimpangan kesesatan dan kekufuran. Tidak mampu manusia mencari kebenaran hanya dengan akalnya sendiri. Nggak akan mampu. Sebagian mungkin ketemu dengan akal. Sebagian kebenaran bisa dicari dengan akal. Tetapi sebagian yang lain yang lebih banyak, lebih besar, lebih penting tidak akan didapatkan hanya dengan akal. Perlu berita yang pasti tentang hal-hal gaib. Perlu berita yang pasti benarnya tentang hal-hal yang gaib yang akal nggak akan mungkin bisa nggak akan mungkin mampu mencarinya namanya gaib itu adalah apa yang tidak dilihat oleh mata apa yang tidak bisa didengar suaranya oleh telinga apa yang tidak bisa diraba oleh panca indera apa yang tidak terbetik di kepala nggak terpikir nggak bisa kecuali harus dengan berita dari sini akal tumpul. Panca indera kita semuanya tumpul. Harus ada berita dari langit. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat-ayatnya memberitakan berita-berita yang gaib tentang hari kiamat, tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul hisab, tentang sekian perkara-perkara gaib Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, hari kiamat pasti terjadi. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Agar kalian dibalas masing-masing dengan perbuatan-perbuatannya. Ya tadi kiamat Allah beritakan. Kalau saja tidak diberitakan, niscaya nggak akan ada yang tahu hari kiamat akan terjadi. Bahkan diberitakan saja dalam Quran masih banyak manusia yang melupakannya. Ya, Pak ya. Seakan-akan nggak pernah akan terjadi hari kiamat. Nggak pernah peduli dengan yaumul hisab, dengan yaumul jaza, nggak pernah peduli dengan timbangan yaumul qiyamah. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Bahkan mereka tidak peduli dengan jannah dan nar. Tentang surga dan neraka mereka tidak peduli. Apalagi barakallahu fikum, apalagi nggak diberitakan lebih parah lagi manusia. Maka jelaslah. Karena rahmat Allah, Allah turunkan Al-Quran. Karena rahmat Allah, Allah utus Rasulnya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Quran dijuluki dengan ruhan min amrina, kata Allah. Ruhan min amrina. Makun kunta tadri. Tadinya engkau tidak tahu. Mal kita boleh iman. Apa itu kitab, apa itu iman. Sampai Allah turunkan ruhan min amrina. Ruh adalah yang menjadikan sesuatu jadi hidup. Tanpa ruh, maka makhluk itu akan mati. Manusia dengan ruh akan hidup, manusia tanpa ruh mati. Demikian pula manusia dengan Quran hatinya akan hidup. Tetapi manusia tanpa keimanan pada Quran hatinya mati. Oleh karena itu Allah sebut orang-orang kafir, orang musyrikin dengan amwatun wairu ahya. Mereka itu mati kata Allah, amwat mereka itu mayit. Ghairu ahya, tidak hidup. Ketika Allah SWT mengajak mereka, mendakwahi mereka, menasehati mereka, mereka selalu menentang, menentang, menentang, menentang, sampai Rasulullah SAW sangat sedihnya, Allah hibur dengan kalimat, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Wahai Rasul, engkau nggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar engkau nggak akan bisa menjadikan orang dikubur mendengar. Apa makna ayat ini? Allah samakan musyrikin, Allah samakan mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah Rasul, yang menentangnya, yang tidak mau mendengarnya, yang tidak mau peduli dengan dakwahnya. Allah juluki mereka ahlul kubur, Allah juluki mereka orang-orang mati, dan Allah katakan pada nabinya, engkau nggak akan bisa menjadikan orang dikubur mendengar, mereka itu mati. Kalau orang mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, tidak menggubris, tidak peduli. Silahkan lihat orang mati. Kamu ajak ngomong. Ya nggak jawab. Kamu nasihati. Ya tetap seperti itu. Bahkan kamu ancam di hadapannya dengan ancaman apapun, tidak peduli. Karena mati. Demikian pula hati yang mati. Kalau hati mati, maka Allah katakan mereka dengan summun bukmun umyun fahum la yarji'un mereka buta tuli bisu dan mereka nggak akan kembali nggak akan bisa mati sudah Taib bagaimana menghidupkan hati dengan ruh apa rohnya Al-Qur'an beriman dengan Quran beriman dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Perhatikan perbedaan antara orang yang masih hidup hatinya dan orang yang sudah mati. Apa perbedaannya? Kalau orang itu masih hidup hatinya, maka dia akan tadabbur dengan Al-Quran. Tetapi kalau hatinya sudah mati, dia nggak akan peduli dengan Quran. Karena Quran ini ruh yang menghidupkan hati-hati manusia. Tanpa ruh, hati-hati mereka akan mati. Maka Allah menyatakan, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am qulubin aqfaluha Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran atau hati-hati mereka sudah mati terkunci? Kau muslimin, kau muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kau muslimin yang beriman pada Quran dan Sunnah, beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang berarti hati kita masih hidup. Hanya saja namanya makhluk hidup ada yang sehat, ada yang sakit. Demikian pula hati, ada yang sehat, ada yang sakit. Semuanya hidup. Kau muslimin semuanya punya hati yang hidup karena punya iman. Kecuali kalau sudah tidak punya iman, maka mati terkunci. Seperti layaknya orang-orang musyrikin yang Allah katakan amwatun ghairu ahya. Tetapi tidak sama kehidupannya ada kehidupan hati yang sempurna, sehat walafiat. Ada kehidupan hati yang sakit, sakit ringan, sakit berat, sakit parah, sampai kanker, ganas ya ada. Ya. Berbeda-beda keadaannya. Dan kadang kalau sakit belum mati ini, seperti manusia yang sakit. Dikasih makanan yang enak-enak terasa pahit. Nggak enak pahit. Dikasih segala macam yang nikmat. Nggak bisa merasakan. Mengapa? Sakit. Demikian pula hati yang sakit kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalaupun diberi sesuatu yang sesungguhnya itu adalah nikmat seperti bimbingan ayat Al-Qur'an lantunan ayat Al-Quran. Masya Allah, wahyu dari Allah dibacakan. Harusnya hati ini tentram. Ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Tetapi orang ini dikasih ayat, dikasih hadis gelisah. Nggak bisa duduk tenang. Rasanya pengen cepat pergi. Anak, saya punya anu, punya janji. Saya anu, mau apa kamu? Gelisah. Bukan salah ayat Al-Qur'annya. Tapi salah hatinya sedang sakit. Dikasih sesuatu yang lezat, terasa pahit. Gelisah, panas, bokongnya pengen cepat-cepat bangun, berdiri terus pergi. Kayak jin di rukyah. Baik, jin di rukyah jerit-jerit panas. Kita berbuat apa? Kita nggak berbuat jahat. Kita bacakan Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia jerit-jerit. Kenapa itu? demikian keadaan mereka-mereka yang hatinya sakit maka tidak merasakan nikmat sesuatu yang seharusnya rasa nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman tiga perkara. Siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari selainnya. Yang kedua, tidak cinta pada seseorang kecuali karena Allah swt. Yang ketiga, tidak suka, benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia dilemparkan kepada api. Seperti tidak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada pada dirinya, maka pasti dia akan merasakan lezatnya iman. Akan merasakan lezatnya iman. Karena cinta pada Allah. Dengan setinggi-tinggi cinta cinta kepada Rasulullah lebih daripada cintanya pada istrinya, pada anaknya, pada bapaknya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Kalau seperti ini, maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, bagaimana kalau dibacakan ucapan orang atau ucapan yang dicintainya? Akan senang. Ini ucapan Allah yang saya cintai. Akan tenteram. Ini ucapan Allah ini ucapan pencipta langit dan bumi. Ini ucapan penguasa semesta alam. Ini ucapan yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang memberikan rizki kepada kita siang dan malam. Yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Yang menakdirkan segala sesuatu. Maka ketika dibacakan ayat-ayatnya, pasti kita akan bertambah iman, bertambah tinggi imannya. Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah, yang namanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang dzukirallah, kalau diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan kalau dibacakan ayat-ayatnya zadatuhum imana bertambah imannya. Dibacakan Al-Qur'an bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalu Maka wahai kaum muslimin, yang namanya agama bukan hanya stempel di kartu penduduknya, bukan hanya stempel di KTP Islam selesai. Harus kita kembali kepada kitabullah karena ajaran Islam adalah ajaran Allah yang ada pada ucapan Allah yaitu Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an kata Allah. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an atau hatinya sudah terkunci seperti orang-orang kafir itu? Am ala qulubin Atau masih ragu Allah katakan di ayat lainnya afala yatadabbaruna alquran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira Tidakkah mereka mempelajari Al-Quran? Kalau saja Al-Quran ini bukan dari Allah, niscaya di dalamnya akan terjadi kontradiksi yang banyak. Niscaya di dalamnya akan terjadi pertentangan-pertentangan yang banyak. Tetapi Al-Quran sempurna, tidak ada pertentangan di dalamnya. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maha sempurna kalimat-kalimat Allah. Sidqan wa adla. Sidqan kebenarannya, adla keadilannya, sempurna keadilannya, sempurna kebenarannya. Sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Maha benar berita-beritanya, dan maha adil hukum-hukumnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada keraguan sama sekali. Benar-benar ayat Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti pasti pasti benar. Yang pasti hak, pasti adil. Apa yang diragukan? Dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran itulah yang tidak ada keraguan padanya. Dan itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan bagi orang-orang yang takwa. Atau merasa kalau itu bukan dari nenek moyangnya, kemudian ditolak. Sebagaimana Allah katakan, Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin Apakah mereka tidak mempelajari ucapan ini, Al-Quran ini? Atau karena mereka tidak merasa bahwa itu tidak turun pada bapak-bapak mereka yang terdahulu, kemudian kalian tolak? Berarti alasanmu sama dengan alasan musyrikin jahiliyah. Kami nggak mau ngikut illa ma'alfaina alaihi aba'ana kami nggak mau mengikuti kecuali apa yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian walaupun Al-Quran, walaupun ayat, ucapan Allah ditolak sama dia. Karena tidak ada dari nenek moyang kami. Maka ini jelas seperti mereka-mereka kaum jahiliyah selalu beralasan dengan nenek moyangnya, nenek moyangnya, nenek moyangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kata Allah, ini kitab yang kami turunkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Mubarakun yang penuh berkah. Liyadabbaru agar mereka pelajari, agar mereka mempelajarinya waliyatadzakkara ulul albab dan agar mereka orang-orang yang memiliki lub mau mengambil pelajaran. Lub itu akal, pikiran. Artinya kalau orang itu masih sehat pikirannya, kalau orang itu masih waras, pasti akan mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tetapi kalau dia tidak berpikir dengan baik, itu bahasa sopannya atau tidak menggunakan akalnya. Gak tega mau ngomongnya, isyarat aja. Yang gak hadir gak tahu. Kalau gak waras, maka dia jadikan ayat Al-Quran itu bukan untuk diambil pelajarannya. Pada Allah katakan dengan kalimat, Wa anzalna Wa kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru. Kitab ini aku turunkan kata Allah yang penuh berkah ini agar mereka pelajari, agar mereka kaji dan agar mereka mengambil pelajaran para ulul albab. Ngapain taruh ditempel di pintu-pintu? Supaya nggak masuk paling digulung-gulung masuk ke dalam sabuk ikat di perutnya Loh, itu harusnya kamu pelajari. Bukan dijadikan hiasan dinding. Dikasih figura. Allah katakan lihat baru untuk dipelajari ya ahlul Islam. Ini agama kita, ini ucapan Rabb kita, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak senang mendapatkan bimbingan dari Allah, pencipta langit dan bumi? Kamu kalau dikasih pesan-pesan dari orang besar saja senangnya bukan main. Buat saya, iya buat kamu. Dari siapa? Dari presiden. Wah, hebat sekali. Ini khun ibn azakumullah nggak bisa dibandingkan dengan presiden. Wala mulukud dunia. Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanziul mulka mimman tasha. Ya Allah, engkaulah rajanya seluruh raja. Engkaulah penguasanya seluruh penguasa. Allah engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan Allah cabut dari siapapun yang kau kehendaki. Biadikal khair dengan tanganmu, ya Allah yang maha mulia. Engkaulah ya Allah Raja di Raja Malikul Mulk Tu'til mulka man tasha Wa tanzi'ul mulka mimman tasha Wa tu'izzu man tasha Wa tudillu man tasha Biadikal khair Engkaulah penguasa seluruh penguasa Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki dengan tanganmu yang mulia. Sehingga Allah yaumul qiyamah menyatakan dengan kalimat anal malik anal malik. Aina mulukud dunya? Akulah penguasa, akulah penguasa. Aina mulukud dunya? Mana penguasa-penguasa dunia? Maka apakah kita tidak bangga kita memiliki ucapan Allah di rumah kita? Kita memiliki ucapan dari penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, pencipta seluruh makhluk. Kita punya ucapannya. Di rumah kita, di atas lemari, di perpustakaan kita. Masya Allah. Baca, pelajari. Mudah-mudahan akan mendapat pelajaran, bimbingan, maka akan hidup hati kita. Karena mendapatkan ruh bin amrina. Ikhwani fiddin, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkali-kali pada empat ayat tadi semuanya dengan kalimat tadabbara ya tadabbaru tadabbur. Dan kalimat tadabbur ini dalam surat An-Nisa ayat 82, Al-Mu'minun ayat 68, surat Sad ayat 29 dan surat Muhammad ayat 24. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya tadabbara yatadabbaru adalah melihat akibat al-amr. Akibah adalah belakangnya. Dari kata dabr atau dubur. Yang di belakang biasa disebut dengan dabr. Fi duburi kulli salah. Dikir di belakang salat. Taib. tadabur melihat belakangnya apa nanti. Ini amalan. Belakangnya apa? nantinya dapat apa? Oh, akan diadab. Ya jangan. Ini amalan. Kalau kita kerjakan apa belakangnya nanti? Ujung-ujungnya, ujung-ujungnya dapat keriduan Allah dan pahala dalam jannah. Baru kita kerjakan. Itu namanya tadabbur. Mempelajari Al-Qur'an untuk melihat akibat kulli syai, untuk mengetahui akhir dari segala sesuatu. Allah kisahkan yang ini yang baik dan balasannya yang baik-baik. Allah kisahkan yang jelek dan bagaimana akibat kejelekan mereka. Allah kisahkan para anbiya, bagaimana Allah bela mereka, bagaimana Allah menangkan mereka, bagaimana Allah muliakan mereka. Sebaliknya Allah kisahkan pula tokoh-tokoh kafir, Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Thamud, Allah adab mereka. Apa akibatnya? Allah murka pada mereka. Diadab di dunia sebelum nanti di akhirat. Itu pelajaran. Dan kalau kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pelajaran kita ambil dan kita pakai. Itu namanya orang cerdas. Yang Allah sebut dengan kalimat ulul albab. Waliyatadakkara ulul albab agar ulul albab mengambil pelajaran. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki yang memiliki akal sehingga dia tahu bahwa ini harus saya ambil dan saya berupaya untuk menjalani yang baik-baik agar mendapatkan akibat yang baik dan meninggalkan yang jelek-jelek agar terhindar dari balasan yang jelek. Ini cerdas namanya. Ini cerdas namanya. Dan pernah saya contohkan seseorang dikasih alamat mana Alamatnya, ini alamatnya. Kamu kesini kamu kesini kamu kesini kamu kesini kamu kesini Ya. Diambil alamatnya. Dia gulung-gulung, dia lipet-lipet, dia masukkan di sabuknya. Supaya saya selamat, katanya. Loh, bukannya kamu pelajari supaya kamu nggak tersesat? Tadi bilangnya, kata orang tadi yang ngasih alamat, kalau kamu ikuti alamat ini, kamu selamat. Jadi saya jaga di sini supaya selamat perut saya. Kamu katakan apa orang ini? Cerdas apa dungu? Dungu, barakallahu fikum. Ini alamat jalan supaya kamu selamat sampai di tujuanmu. Ini pelajari. Kalau suruh belok kanan ke kanan, kalau suruh belok kiri ke kiri. Kalau seluruh lurus. Kamu selamat akan sampai pada tujuan. Ikhwan fillah Allah turunkan Al-Qur'an ini hudan linnas bimbingan bagi manusia, petunjuk jalan yang lurus. Bagaimana supaya kamu selamat di dunia dari bencana, dari kesesatan, dari kekufuran. Dan selamat di akhirat dari api neraka. Ini jalannya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Disuruh untuk diikuti. Kenapa malah kamu lipat-lipat taruh di sabukmu? Katanya supaya selamat. Apakah ada sahabat yang seperti itu? Ceritakan siapa? Abu Bakar atau Umar? Atau Uthman atau Ali? Atau yang lainnya? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia memasukkan di dalam sarung pedangnya. Oh, Ali bin Abi Thalib mas masukkan pada sarung pedangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikatkan di leher anaknya. Baik. Apakah itu bisa jadi dalil? Ternyata Ali bin Abi Thalib menyimpan di situ catatan untuk kalau dia lupa dia baca. Aku tidak mendapatkan suatu rahasia yang kalian tidak tahu kecuali yang ada di sarung pedangku ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Itu satu. Sedangkan saat bin Waqqas kalau sahih riwayatnya. Karena sahih periwayatnya pun diperbincangkan. Kalaupun sahih disebutkan di sana bahwa aku mentahfid anak-anakku dengan mengalungkan pada mereka papan tulis kosong ditulis satu ayat atau satu hadis nanti anak itu main sambil ngapalin kalau sudah hafal dihapus diganti surat yang baru hafal lagi hapus lagi ganti yang baru bukan jimat bukan sama sekali walhamdulillah rabbil alamin ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka mereka-mereka orang-orang yang beriman kalau dibacakan Al-Qur'an zadatuhum imana. Kalau diberi nasihat dengan dalil-dalil sami'na wa ata'na. Kalau dikasih peringatan, kasih bimbingan dengan qala Allah wa qala Rasul, maka mereka selalu menerima, mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Berbeda dengan munafikin. Allah kisahkan mereka, wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Kata Allah ketika diturunkan satu surat di antara mereka ada yang berkata ayyukum zadathu hadhihi imana Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Lihat munafikin. Dibacakan Al-Quran, nggak merasa tambah apa-apa. Siapa di antara kalian yang tambah imannya? Kami nggak nambah tuh. Kata Allah, adapun orang beriman, fazadathum imana. Adapun orang yang beriman akan bertambah imannya. Wahum yastabshirun. Mereka gembira. Karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta pada kalamullah, cinta pada Al-Qur'an. Adapun mereka munafikin tidak merasa bertambah apa-apa, bahkan selalu merasa tertuduh. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Qatalahumullah selalu menganggap setiap suara jeritan nasihat selalu mengatakan, wah oh, ini saya kena lagi, ini saya ini maksud. Selalu terkena, merasa tertuduh terus. Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu su'udhan. selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu nazzala ahsan al hajiz kitaban mutasyabihan mathani. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan Al-Quran ini dikatakan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Alhamdulillah. Taksyairu minhu juludul ladina yaksawna rabbahum. Yang berdiri bulu kuduk mereka yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian kulit-kulit mereka jadi lembut, kemudian hati-hati mereka jadi lunak. Dzalika hudallah, itulah hudallah, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihi may yasha, yang Allah beri petunjuk siapapun yang dikehendakinya dengannya, dengan Al-Qur'an. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa man yuridu. Siapa yang menginginkan petunjuk, fal Qur'anu yakfi. Siapa yang ingin peringatan, fal mautu yakfi. Maka kematian itu cukup baginya. Waman lam yakfihi dalik, fannaru yakfi. Kalau tidak cukup semua itu, maka neraka cukup baginya. Kalau minta pengen cari petunjuk, Quranu yakfi. Kalau minta penjelasan, as cukup baginya. Kalau ingin peringatan, kematian itu cukup baginya. Tapi kalau nggak cukup semua itu, fannaru yakfi, maka neraka cukup baginya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ucapan-ucapan yang indah dari mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya sekarang banyak orang yang berkata qala Allah, qala Allah, qala Allah. Tetapi ternyata apa yang mereka pahami berbeda dengan apa yang Allah maukan. Apa yang mereka praktekkan berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Padahal mereka berkata, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam ayatnya. Allah berfirman dalam surat ini, dalam ayat ini. Allah mengatakan dalam ayat 5, ayat 54 ila akhir. Kenapa ketika praktek salah? Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk menerangkannya pada manusia qawlan wa fi'lan wa taqrira. Allah suruh nabinya menerangkan Al-Qur'an dengan ucapannya, dengan perbuatannya dan dengan takrir. Takrir itu dengan sesuatu yang beliau setujui, beliau sepakati. Ini semua tafsir dari Al-Qur'an. Dalam usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa as-sunnah tafsir Al-Qur'an. Sunnah itu sebagai tafsir dari Al-Quran. Maka Al-Quran jangan dipisahkan dengan sunnah. Al-Quran jangan dipisahkan dengan ucapan Rasulullah SAW. Karena Allah menyuruh Rasulnya menerangkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Kata Allah, kami turunkan kepadamu zikra ini. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau, wahai Rasul, ajarkan pada mereka. Tubayyin, jelaskan pada mereka. Manuzila ilaihim. Apa yang diturunkan pada mereka. Aku turunkan kepadamu wahai Rasul agar engkau ajarkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Terangkan Al-Qur'an, jelaskan Al-Qur'an, jelaskan apa yang Allah turunkan. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berfikir. Berarti tugas Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'an. Maka ucapan-ucapan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, praktek-praktek Rasulullah SAW itu adalah tafsir dari Al-Quran. Kalau kamu baca ucapan Allah, kemudian kau tidak tafsirkan dengan sunnah Rasulullah, akan menyimpang juga, akan tersesat. Ayat yang juga sama, Allah katakan di ayat berikutnya, atau ayat ke-64-nya, masih surat yang sama, surat An-Nahl. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون dan tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menerangkannya kepada mereka apa-apa yang mereka perselisihkan dan sebagai bimbingan sebagai rahmat bagi kaum yang beriman lihat ikhwani fid din azakumullah kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Allah bahwa diturunkannya Al-Qur'an itu agar Rasulullah SAW menjelaskan agar menerangkan maka judul kajian kita kembali pada Quran dan sunnah Jangan sampai seperti para pengingkar-pengingkar sunnah yang dengan sombong berkata kami ahlul Quran katanya. Kami Quraniyun, golongan Al-Quran maka kita katakan dusta. Kalau engkau golongan Quran, pasti engkau akan memegang sunnah. Kalau engkau golongan Quran, Quraniyun, pasti engkau akan berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Mengapa? Karena Allah menyatakan dalam ayat ini, kalau kamu golongan Quran pasti tahu ayat ini. Allah katakan litubayyina linnas agar engkau menjelaskan pada manusia maka penjelasannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bukankah Al-Qur'an itu jelas Enggak perlu diterangkan lagi Ikhwani fiddin a'azakumullah Al-Qur'an sangat sangat sangat jelas Allah sebut dengan kalimat al-bayyinat apa makna bayyinat keterangan yang jelas hanya saja Allah sebutkan secara ringkas. Kalau disebutkan rinci entah seberapa besarnya dan kalian nggak akan bisa menghafalnya. Nggak akan mampu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Qala li anna kitab Allah yastamil ala wujuh. Menerangkan ayat tadi. Kenapa kok mesti ada penjelasan dari Nabi? Karena Al-Quran itu terdiri dari sekian sisi. Pertama, ada ayat-ayat yang sangat jelas di puncak kejelasannya. Tidak perlu ditambah keterangan apapun sudah jelas. Tidak perlu ada penjelasan dari sunnah pun sudah sangat jelas. Itu sisi pertama. Kata Imam Syafi'i ada sisi kedua, bentuk yang kedua, yaitu Allah jelaskan kewajibannya bahwa ini wajib harus dan Nabi menyatakan dengan sama ini wajib ini harus. Tetapi kapan harus dikerjakannya? Terhadap siapa diwajibkannya? Kapan harus dikeluarkan? Dan bagaimana caranya? Ini Rasulullah SAW tugasnya untuk menjelaskan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali Aqimil salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Berapa kali? Salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat selalu disebut beriringan, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, sekian puluh kali. Iya kan? Yuqimus salah wa yu'tuz zakat. Yuqimus salah wa yu'tuz zakat. Taib, kita sudah tahu karena sangat jelasnya ayat-ayat Al-Quran. Jelas wajibnya sholat dan zakat. Kapan? Berapa kali sehari? Kayak apa caranya? Baik. Ini Rasulullah SAW menjelaskan. Sholat itu begini. Dimulai dengan takbir. Diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada sujud. Wajibkan baca Al-Fatihah akhirnya. Kalau kamu kerjakan semua, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kamu melaksanakan sekian ayat dalam Al-Quran. Bukan hanya ayat aqimus salah, wa atuz zakah, bukan hanya itu. Sekian ayat kamu kerjakan. Contoh, ketika Allah katakan wargau ma'arraqi'in, dalam salat sudah ada ruku. Rukulah bersama orang yang ruku. Ketika Allah menyatakan qumu lillahi qanitin, berdirilah engkau dengan khusyuk kepada Allah. Sudah kita kerjakan. Ketika sholat juga, ketika berdiri. Allah katakan sabbih rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha tinggi. Kamu sudah kerjakan juga dalam sholat. rabbiyal a'la. rabbiyal a'la. Allah katakan di akhir surat yang lainnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha agung. Sudah pula kita ucapkan ketika ruku. Subhanallah rabbiyal azim, subhana azim. Masya Allah. Sekian ayat kita kerjakan ketika kita taat pada Nabi. Begini caranya salat. Demikian pula wajib zakah terhadap siapa? Kita tahu wajibnya. Tapi masa orang miskin wajib bayar zakat? Dari mana dia punya uang? Nabi menerangkan yang wajib, yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Seberapa ya Rasulullah? Sekian batas nisabnya. Kurang lebih 98 gram emas. Yang lebih dari itu terkena zakat, yang kurang dari itu tidak terkena zakat. Dan keluarnya adalah setelah 12 bulan engkau memiliki di atas nisab. Ini khonifidin a'azakumullah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin Al-Quran dipisahkan dari sunnah. Siapa yang menyatakan cukup bagi Quran, Gak perlu sunnah. Maka orang ini kadabun asyir. Dusta lagi jahat. Bukan hanya dusta. Dusta dan jahat. Kadabun asyir. Mengapa? Karena dia dusta mengatakan saya pegang Quran padahal tidak pegang Al-Quran. Mengapa tidak pegang Al-Quran? Karena Al-Quran itu sekian kali menyuruh engkau taat pada Rasul. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Allah katakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Wa manahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Satu. Yang kedua Allah katakan wa Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian dirahmati. Ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah perintah Allah dan rasulnya. Rasul disebut lagi. Demikian pula Allah katakan man yuti'ur rasul faqad Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah. Maka kalau kalian mengaku golongan Quran, pasti kalian akan mentaati Rasul. Yang artinya menerima hadis-hadis sahih. Kalau kalian menolak hadis-hadis sahih, menolak ucapan Rasul, menolak perbuatan Rasul, menolak semua riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam, berarti kamu dusta menyatakan Quraniun. Sekian ayat kamu tinggalkan. Ayat. Ini barakallahu fikum kedustaannya. Kejahatannya di mana? Kejahatannya ketika mereka sudah pisahkan hadis, mereka tafsirkan Quran seenaknya sendiri. Ini jahat sekali. Ucapan Rasul ditinggal, ucapan dia yang minta dipakai. Pakai ucapan saya. Ini khonibdin azabullah adalah kekeliruan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Silakan kalau mau adzan dulu silakan.